Khususnya kepada yang kami hormati para tamu undangan, bapak-bapak dari penguasa kami, pemerintah kami, sipil maupun militer, dan juga para asatidah, rahimakumullah ajma'in. Kita akan membahas pada hari ini biiznillah ta'ala tentang prinsip salaf terhadap penguasa muslim atau manhaj salaf dalam perkara yang berkait dengan politik. Ikhwani fi din, a'azzakum Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Bukan tidak membicarakan politik. Bukan pula khusus untuk masa politik. Tetapi ada porsinya, ada aturannya, dan ada syariatnya sebatas apa rakyat boleh berbicara dan sebatas apa kita boleh berbicara, bersikap. Demikian pula apa yang diwajibkan bagi para penguasa pada rakyatnya dan apa yang diwajibkan oleh rakyat pada penguasanya, apa hak mereka dan apa kewajiban mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka akan kita bahas pada hari ini insyaallah tentang manhaj salaf dalam masalah itu. Manhaj salaf yang saya maksud adalah manhaj ahlu sunnati wal jamaah pengikut salafus salih radwanullah alaihi majma'in Dan yang disebut dengan salafus salih adalah generasi pertama umat ini. Generasi para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Para muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum بإحسان Yang Allah ridhoi mereka. Dan mereka ridho pada Allah subhanahu wa ta'ala. yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memuji mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memuji mereka. Allah sebutkan dalam ayatnya as-sabiqun al-awwalun min al muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه Kata Allah, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan ta'yin, dengan tertentu julukannya namanya yaitu muhajirin para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah bersama Rasulullah SAW wal ansar kaum ansar penduduk Madinah dari kalangan mukminin yang menyambut Rasulullah SAW disebut dengan ta'yin dengan jelas kaum muhajirin dan kaum ansar karena mereka lah orang-orang yang Allah puji pula dalam ayat lainnya lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim dan mereka para fuqara dari kalangan muhajirin yang hijrah meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak familinya dan hartanya. Sampai Allah akhiri ayatnya dengan kalimat ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang sadiqun. Kaum Ansar pun Allah sifati dengan sifat yang baik. Walladzina tabawauddara wal iman min qablihim. Yuhibbuna man hajara ilayhim. Dan juga yang mempersiapkan tempat di Madinah dan menolong muhajirin. Dipuji oleh Allah sampai pada akhir kalimatnya Allah katakan ula humul muflihun. Mereka lah orang-orang muflihun. Berarti muhajirin sadiqun. Ansar muflihun. Tetapi yang ketiga Allah tidak sebutkan namanya, julukannya. Tetapi hanya disebutkan sifatnya walladzina tabauhum biihsan dan yang mengikuti mereka dengan ihsan sehingga tiga golongan yang diridhoi oleh Allah dan bisa dipastikan diridhoi adalah tiga golongan muhajirin ulaika humus sadiqun wal ansar ulaika humul muflihun dan yang ketiga walladzina tabauhum biihsan dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, mengikuti muhajirin, mengikuti ansar dengan baik. Maka yang ketiga inilah yang berharap kita semua untuk masuk di dalamnya. Muhajirin jelas bukan kita. Ansar juga bukan kita. Tetapi yang mengikuti mereka. Kata Imam Syaukani dalam tafsirnya menyatakan, bahwa alladzina taba'uhum ihsan adalah seluruh kaum muslimin yang mengikuti muhajirin dan ansar ila yaumil qiyamah sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Berarti siapapun, dimanapun, di penjuru dunia manapun, di zaman apapun, kalau mengikuti muhajirin dan ansar, mereka pun akan mendapatkan keridhaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Oleh karena itulah, kita selalu mengingatkan kaum muslimin untuk kembali kepada pemahaman salaf, pemahaman muhajirin dan ansar. Kembali kepada manhaj dan prinsip-prinsip salaf, yaitu manhaj dan prinsip-prinsip muhajirin dan ansar dan para sahabat yang mengikuti mereka setelahnya dan para tabi'in dan para tabi'it tabi'in dan para pengikutnya dari para ulama, para a'immah, para imam-imam kaum muslimin kita telusuri jejak mereka. Kita meniti langkah-langkah mereka. Kita berupaya meneladani mereka dalam menerapkan Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah, Alhamdulillah, sudah kita pegang, sudah kita terima. Dan kita memiliki Quran di rumah kita. Kita memiliki kitab-kitab hadis tetapi yang menjadi masalah adalah ala fahmi man. Dipahami dengan pemahaman siapa. Walaupun iya kita katakan benar itu Quran, itu sunnah. Tapi apakah memang pemahamannya ke sana? Ala fahmi man. Menurut pemahaman siapa? Inilah yang menjadi pertikaian dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Karena ayat dan hadis kadang ditafsirkan, ditakwilkan, diseret ke sana kemari tidak sesuai dengan apa yang pernah dipahami oleh muhajirin. Tidak sesuai dengan apa yang pernah dipahami oleh orang-orang ansar. Tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh mereka-mereka para sahabat yang masuk Islam setelah fathu tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para tabi'in dan para tabi'it tabi'in yang mengikuti mereka. Maka ini pemahaman yang nyeleneh alias menyimpang. Mau tahu contohnya? Rasulullah SAW wafat digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar. Umar wafat digantikan oleh Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Agak panjang masa pemerintahan beliau. Mulai muncul orang-orang yang bukan sahabat, bukan ansor, bukan muhajirin. Bukan pengikut ansor dan muhajirin. Mereka tidak puas dengan Khalifah Uthman mereka protes dengan Khalifah Uthman. Kemudian mereka menyeru, kita harus mendatangi Madinah. Dan kita harus mengadakan protes besar, protes akbar kepada Uthman ibn Affan. Berduyun-duyun datang dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, dari tempat-tempat yang dijuluki oleh para ulama tempat fitnah waktu itu. Entah sekarang. Bila ada fitnah. Untuk apa? Mereka menuntut dengan tiga tuntutan. Bukan tritura, tapi kebetulan tiga. Tiga tuntutan rakyat. Kebetulan tiga. Mereka katakan, hendaklah engkau Uthman turun dari jabatanmu. Itu yang pertama. Kalau tidak mau, kami akan turunkan paksa. Yang ketiga, kalau engkau tidak mau pula kami paksa, kami bunuh. Inilah sejarah demonstrasi pertama dalam sejarah Islam. Diadakan oleh kaum pemberontak khawarij ahlul fitnah yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha mereka itu ghawghaiyun dikatakan pula oleh para sahabat hum tartarun dikatakan pula ini gambaran-gambaran dari para sahabat bahwa orang-orang ini orang-orang bodoh para pengacau orang yang hanya mendengarkan suara yang keras kemudian ikut yang gampang terprovokasi. Tersulut kemarahannya hanya dengan berita-berita dusta, dengan hoax. Itu mereka. Para pengacau, orang bodoh, orang emosional, kaum pemarah, kaum reaksioner. Wallahi, kisahnya penting air pun tidak masuk ke rumah Uthman radhiyallahu taala anhu sehingga beliau kehausan dikepung oleh kaum demonstran sampai istri Rasulullah SAW merasa niscaya mereka nggak akan berani mengganggu istri Rasulullah SAW nggak berani menyentuh istri Rasulullah SAW maka berupaya membawa air ke rumah Utsman memecah pasukan atau eh, kumpulan manusia. Ikhwan fillah azakumullah iya tidak berani menyentuh Aisyah radhiyallahu taala anha nggak berani menyentuh istri Rasulullah SAW, tapi mereka mengganggu untanya yang ditunggangi oleh istri Rasulullah SAW. Sehingga untanya lari ke sana kemari Sampai kemudian tidak berhasil untuk menembus kaum demonstran. Jahatnya mereka. Tidak sama sekali memiliki penghormatan kepada istri Rasulullah SAW. Sampai kemudian Utsman diminta oleh para sahabat wahai khalifah wahai Utsman ibn Affan Khalifatul Mukminin perintahkan pada kami untuk memerangi mereka perintahkan pada kami untuk menghalau mereka. Kata Rasman. aku tidak mau. Aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan terjadinya pertumpahan darah sesama muslimin. Tidak. Masih disabari oleh Rasman ibn Affan. Beliau berpuasa hari itu. Beliau membaca Quran, tidak mempedulikan kaum demonstran. Mengapa? Karena Utsman bin Affan sudah pernah diberi pesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Utsman, kalau Allah memberikan padamu pakaian dan manusia menuntutmu untuk melepaskannya, jangan lepaskan." Kalau Allah memberikan pada kamu pakaian Kemudian mereka menuntutmu untuk melepaskannya, maka jangan kau lepaskan. Kata Utsman bin Affan, demi Allah, aku yakin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah ini. Pakaian kepemimpinan. Pakaian khilafah. Yang kemudian sekarang mereka menuntutku untuk melepaskannya. Aku tidak akan mau melepaskannya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW. Dan kalau aku melepaskannya, niscaya besok setiap akan menjadi bulan-bulanan masyarakat. Lihat ikhwanifidin pandangannya jauh ke depan. Kalau aku turuti kemauan mereka, niscaya yang akan datang akan terjadi. Apa itu? Khalifah akan menjadi bulan-bulanan masyarakat. Akan menjadi permainan. Naikkan, turunkan, naikkan, turunkan, naikkan, turunkan. Itu bukan penguasa namanya Barakallahu fiikum. Yang namanya penguasa adalah penentu kebijakan. Kalau rakyat yang kemudian menyatakan kamu turun, kemudian iya saya turun. Besok tidak selera akan mereka turunkan lagi. Besok ketika dilihat tidak selera akan diturunkan lagi. Mungkin besok kaum yang sana menurunkan. Lusa Kaum yang sebelah sini yang menurunkan. Berikutnya, kaum yang ini yang akan menurunkan. Tidak pernah akan aman sebuah negeri. Kalau rakyatnya demikian dan sistemnya demikian, maka Uthman istiqamah dengan pesan Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Ternyata barakallahu fikum walaupun sudah diblokade oleh sahabat-sahabat muda anaknya Ali bin Abi Thalib, Hasan dan Hussein. Anaknya Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair. Anaknya rata-rata yang sahabat-sahabat yang sudah tua mengutus anaknya. Jaga Uthman bin Affan. Tetapi kalah jumlah. Dan masuklah mereka dengan paksa ke rumah Uthman. Mereka menjarah. Ini bukti kalau mereka semuanya bukan ikhlas. Menjarah, mengambil semua harta yang ada di sana dan kemudian mengayunkan pedangnya dihalangi oleh tangan istrinya istrinya Utsman bin Affan itu juga kesalahan yang kedua bagaimana mereka masuk ke dalam satu rumah yang di situ ada istri orang lain yang bukan mahramnya ini juga bukan sunnah sama sekali apalagi ketika menumpahkan darah maka tangan istrinya terpotong dengan pedang mereka dan kemudian berakhir dengan terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Utsman sudah bermimpi. Rasulullah SAW berkata, bukalah bersamaku. Karena beliau berpuasa. Maka beliau mati dalam keadaan belum berbuka dari puasanya. Mudah-mudahan benar-benar berbuka bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang tinggal pilih Apakah kalian mau ikut minhajnya para sahabat Uthman dan sahabat-sahabat lainnya atau mengikuti manhajnya para gawgawiyun, para sartarun, para pengacau, para demonstran yang menuntut Uthman turun? Tinggal pilih. Kalau kamu milih yang ini berarti engkau di atas hak. Kalau engkau memilih manhajnya para sahabat sesuai dengan ayat tadi yang Allah katakan walladzina tabauhum biihsan dan yang mengikuti mereka dengan ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridho pada mereka mereka ridho pada Allah kalau mengikuti jalan para sahabat kita diridhoi tetapi kalau mengikuti jalannya para tersarun para ghawghaiyun, para pengacau, para kaum pemarah, kaum reaksioner, maka niscaya kita akan mendapatkan apa yang diancamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. fiddina nanti kita akan baca hadis-hadis ancaman dari Rasulullah Sallam bagi para khawarij yang menghalalkan darah kaum muslimin, yang menghalalkan pemberontakan pada penguasa muslimin, Ikhuni fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang tadinya satu umat, yang tadinya satu jamaah menjadi berpecah. Setelah itu Utsman terbunuh. Mereka mulai gelisah. Negeri tanpa penguasa. Apa yang terjadi? Ya. Mereka kebingungan. Dan ini sifat khawarij sepanjang masa sikat dulu, setelah itu bingung. Bunuh dulu, setelah itu bagaimana ya? Itu mereka. Nah, Naqisatu din, kurang agamanya dan kurang akalnya dan Nabi menjuluki mereka hudasaul ahlam atau sufaha al ahlam hudasaul asnan yang maknanya umurnya muda-muda dan akal akalnya lemah, dangkal pikirannya. Akhwani fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah terbunuh Utsman, mereka mendatangi Tolha. ya Tolha, engkau termasuk sepuluh yang diberitakan kabar gembira akan masuk jannah. Jadilah penguasa kami, kami membayar engkau. Tidak, kata Tolha. Aku bukan golongan kalian dan aku tidak sepaham dengan kalian. Tidak. Kalau aku dibayat oleh kalian, mereka akan mengira mengatakan bahwa aku termasuk kalian. Tidak. Aku berlepas diri dari kalian. Datang ke sahabat yang kedua, engkau saya bayat menjadi khalifah, juga menolak. Semuanya menolak. Wallahi hari yang menyedihkan. Hari berkabung. Sampai hari Jumat ketika itu nggak ada khotibnya. Duhur sudah lewat. Jauh sudah lewat. Belum ada yang naik sebagai khotib. Mereka tertunduk semuanya. Bingung siapa yang akan naik. Karena biasanya yang akan naik adalah khalifah. Ali bin Abi Thalib tertunduk dengan menutupkan wajahnya dengan kainnya. Dengan imamahnya. Mereka mencari Ali. Aina Ali? Mana Ali? Bukan khawarij. Para sahabat tahu bagaimana Utsman dibaiat. Waktu itu dari enam yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab, yang tiga, yang dua mengundurkan diri, yang satu menyatakan aku hanya bermusyawarah saja tapi aku tidak mau dipilih, sampai tinggal dua. Utsman dengan Ali. Sekarang Utsman terbunuh. Siapa sisanya? Ali bin Abi Thalib. Ala ilmin, di atas ilmu. Ini yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Cari Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian mereka menemukan hadza Ali, kemudian dibaiat menjadi khalifah. Ikhwani fidina azakumullah, apakah selesai? Permasalahan fitnah di tengah kaum muslimin tidak selesai. Asar pengaruh jelek dari pemberontakan khawarij demonstrasinya Khawarij, pembunuhan terhadap Utsman masih terus berpengaruh sesuai dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan kalau pedang kaum muslimin sudah mengenai kaum muslimin, maka enggak akan terangkat lagi sampai hari kiamat. Kalau pedang kaum muslimin sudah mengenai sesama kaum muslimin, maka enggak akan terangkat lagi ila yaumil qiyamah tapi kapan pertama kali pedang kaum muslimin mengenai kaum muslimin? Pembunuhan Asma. Dan benarlah. Benarlah Rasulullah SAW tidak terangkat lagi. Terus bersambung-sambung fitnah demi fitnah. Apa fitnah berikutnya? Fitnah berikutnya, Barakallahu fikum. Ketika Ali sudah dibaiat, dan kaum muslimin sudah tenang karena adanya khalifah yang baru yang diridhai yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berita ke Syam belum nyampe. Karena tidak seperti sekarang. Masya Allah berita mudah sekali. Tetapi harus mengadakan perjalanan kurang lebih satu bulan. Baru sampai ke Syam. Utsman terbunuh. Maka Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhu sebagai gubernur Syam memerintahkan pasukan besar mendatangi Madinah untuk menuntut pembunuhan Uthman. Mengkisas semua para pembunuh Uthman. Berangkat pasukan tersebut. Sampai di Madinah, sudah lain suasana. Sudah bukan suasana perang, bukan sudah suasana. Suasana sudah aman, tenteram. Kata Ali bin Abi Thalib, engkau bayat kepadaku. Kita akan selesaikan urusan itu. Kata Muawiyah, istihanya beliau, Aku menuntut darah Utsman karena Allah berfirman, "Wa man qutila madluman faqad ja'ala Allah sultana." Siapa yang terbunuh atau siapa yang dibunuh saudaranya secara zalim, maka keluarganya, kerabatnya, sukunya berhak untuk menuntut darah Utsman. Selesaikan dulu darah Utsman, baru kita berbicara khalifah radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya, masing-masing beristihad dengan istihadnya, masing-masing dengan dalil. Sampai ketika dalam keadaan tegang, pasukan yang bersama Ali dan pasukan yang bersama Muawiyah. Di mana Khawarij tadi? Di mana para ghawghaiyun Di mana para tarsarun, para pengacau tadi? tahu kalau mereka sedang diburu. Tahu kalau mereka sedang diburu oleh pasukan Muawiyah bersembunyi di barisan Ali bin Abi Thalib. Ya. Bukan salah Ali. Ia sembunyi berpura-pura sebagai pasukan Ali bin Abi Thalib karena ini masa. Tidak bisa disebutkan satu satu fulan fulan fulan tak bisa. Barakallahu fiikum. Dan mereka pula yang pertama menyerang ke arah lawannya Terjadi fitnah antara keduanya, fitnah sifin. Fitnah berdarah lagi. Ikhuni fidina azallakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika Alhamdulillah, dengan izin Allah keduanya bisa berdamai dengan dua penengah. Penengah ini adalah Amr bin As <clears throat> dan sahabat satunya lagi. Dua orang penengah. Bagaimana Khawarij? Hah? Senangkah adanya persatuan, perdamaian? Tidak. Kalau ini bersatu, kami satu-satunya musuh mereka. Itu yang mereka takutkan. Maka mereka memisahkan diri dan menyatakan, bagaimana kalian bisa berdamai? Orang yang begini dan orang yang begitu. Kalian jangan berhukum dengan hukum manusia. Berhukumlah dengan hukum Allah. Mereka angkat Quran mereka di atas pedang-pedang mereka dan berkata, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum ini milik Allah. Wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Kamu wahai Muawiyah, kamu wahai Ali bin Abi Thalib berhukum dengan dua penengah tadi menghukumi, menyelesaikan dengan dua penengah tadi. Berarti kalian tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti kalian kafir. Muawiyah kafir, Ali bin Abi kafir, Amr bin As juga kafir, kata mereka. Abu Musa al juga kafir. Dikafirkan semua. Dan yang mengikuti keduanya juga kafir. Dan yang ridho dengan mereka juga kafir. Ini khawarij. Tinggal kaum muslimin lihat mana yang kita teladani antara dua golongan. Golongan para sahabat tadi, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib dan para pengikut mereka dari para sahabat dan khawarij yang mengkafirkan seluruhnya. Sudah jelas. Manhaj salaf adalah manhaj para sahabat manhaj orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang dijamin dengan keridhaan. Kalau kalian ingin mendapatkan keridhaan Allah, maka ikutilah orang-orang yang diridhai oleh Allah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ikhwani fi din, azakumullah, Ali mendengar radhiyallahu taala anhu ucapan mereka. Inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ali mendengar ayat yang dibacakan oleh mereka. Maka Ali berkata, kalimatu hakim. Aradu bihal batil. Ucapan yang hak. Tetapi yang dimaukan adalah kebatilan. Ini manhajnya khawarij. Yaitu mengambil ayat yang hak. Tapi yang dimaukan adalah kebatilan. Ayatnya hak. Tetapi yang dipahami oleh mereka adalah batil. Dipakai tidak pada tempatnya. Diseret pun bukan pada maknanya. Maka terjadilah kekacauan yang berikutnya. Pemberontakan demi pemberontakan. Ikhwanifidina azakumullah alim nadu talib. Harus menghadapi. Kaum tersarun para pemberontak. Pertama, dikirim sahabat yang mulia, anaknya sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Sahabat yang dijuluki dengan wi'aul ilm, sahabat yang dijuluki dengan habrul ummah, tintanya umat, mangkok ilmu, yaitu Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allahumma faqihhu fid din wa alimhu ta'wil ya Allah faqihkan dia dalam agama dan ajari dia ta'wil dan doa Rasulullah SAW makbul. Ibnu Abbas benar-benar menjadi seorang yang faqih, alim, mufassir. Sehingga dijuluki pula dengan julukan ketiga, Turjumanul Quran. Wi'ahul ilm. Dijuluki Habrul Ummah. Dan dijuluki pula Turjumanul Quran. Penafsir Al-Quran. Ikhwan Ibn Azzaullah didatangi perkampungan Khawarij. Perkampungan kaum pemberontak tadi, kaum reaksioner tadi, dinasehati apa yang kalian keluhkan pada khalifah kami? Apa yang kalian keluhkan terhadap pemerintah kami? Mereka berkata demikian, demikian, demikian. Kata Ibn Abbas, saya tanya pada kalian. Apakah di antara kalian ada yang pernah bertemu dengan Rasulullah? Diam semua. Apakah di antara kalian ada yang pernah menjadi sahabat Rasulullah SAW, mereka juga diam, tidak menjawab. Kata Ibn Abbas, ketahuilah, jitu min indi ashabi Rasulullah. Kami ini datang dari sisi para sahabat. Kami ini sahabat-sahabat Rasul. Kami tahu kapan ayat turun, kami tahu apa sebab turunnya, kami tahu juga apa kata Nabi tentang ayat tersebut, maka kami lebih tahu tentang Al-Quran daripada kalian. Apa yang diajarkan oleh Ibn Abbas ini sebagai fondasi? manhaj salaf. Yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah prinsip salaf bahwa kami para sahabat, kami murid-murid langsung dari Rasulullah SAW. Hendaklah kalian mengikuti kami. Jitu bin indi ashabi Rasulullah. Kami tahu ayat itu yang kalian baca yang dikatakan dengan kalimat wa man lam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Kata Ibn Abbas kufrun duna kufrin, fiskun duna fiskin, wa zulmun duna zulmin kufur yang tidak mengeluarkan dari Islam, kedoliman yang tidak mengeluarkan dari Islam, kefasikan yang tidak mengeluarkan dari Islam. Tafsir Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan dan disahihkan oleh para ulama termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Ikhwani fidina bahaya sekali prinsip mereka yang berkata kalau orang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti pasti kafir. Keluar dari Islam, itu bahaya. Mengapa? Karena kalau ada orang berbuat dosa, berhukum dengan hukum siapa? Hah? Bukan dengan hukum Allah kan? Hukum Allah haram, tapi kamu makan. Berarti kau tidak berhukum dengan hukum Allah. Kalau pakai ayat tadi ditafsirkan dengan seperti itu, berarti kamu kafir. Karena engkau tidak berhukum dengan hukum Allah. Berarti yang minum khomer kafir, yang mencuri kafir, yang korupsi kafir, yang boleh kafir. Na'udzubillah. Kalau sudah kafir, apa di belakangnya? Halal darahnya. Ya. Kalau sudah halal darahnya, akan diperangi oleh mereka dengan seenaknya. Na'udzubillah min dalik. Dibantai kaum muslimin oleh khawarij yang pertama. Bahkan keluarga yang saleh Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arad. Anaknya sahabat Khabbab ibn al-Arad. Dibantai oleh mereka semuanya. Abdullah bin Khabat bin Arab ditebas oleh mereka. Istrinya yang masih hamil dirobek perutnya, dikeluarkan janinnya, dibunuh semuanya. Sampai anak yang dijaninya mereka bunuh. Na'udzubillah tidak ngerti ilmu sama sekali. Tidak tahu dalam perang saja wanita tidak boleh dibunuh walaupun kafir. Dalam perang saja terhadap orang kafir, harbi tidak boleh membunuh anak-anak. Jahil. Mereka orang-orang bodoh, kaum khawarij sejak dulu hanya menang semangat tapi nggak punya ilmu. Sejak dulu sampai hari ini. Selalu hanya semangat yang berapi-api tetapi ilmu tidak punya. Jahil alias bodoh. Setelah dibantai, dia melihat pohon korma yang sudah masak dan mereka lapar. Mereka akan memakan korma-korma tadi. <coughs> melihat pemiliknya, seorang kafir dimmi, ahli dimma. Berapa harga korma ini semuanya? Tentunya pemiliknya takut melihat mereka membawa pedang-pedang yang berlumuran darah. Ambil semua untuk kalian. Halal buat kalian, ambil semua. Mereka sok bijak berkata, tidak. Kami tidak akan memakan korma-korma ini kecuali dengan harganya. Sebutkan harganya. Masya Allah, sok bijak kepada orang kafir, tapi kejam kepada kaum muslimin. Dan itu pun sifat khawarij. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Yaktuluna ahlal islam. Wayada'una ahlal awthan. Mereka membunuh kaum muslimin. Dan mereka membiarkan orang-orang kafir Ikhwan ibn a'azakumullah. Membunuh kaum muslimin, meledakkan kaum muslimin, menghancurkan negeri muslimin. Di mana pemimpinnya tinggalnya? Di Birmingham sana di Inggris. Masya Allah. Dengan bijaknya mentaati semua aturan-aturan mereka. Kok aneh? Seperti Ari Yang ingin mengacau negeri-negeri Islam, terutama Saudi. Dalam keadaan dia di Inggris memerintahkan ini untuk begini, untuk mengadakan teror ini, teror itu. Persis. Dalam sejarah, sejak dulu mereka seperti itu. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun manhaj ahlus sunnah manhaj salaf, manhaj para sahabat mengajak untuk bersatu dan menjaga keamanan dan ketertiban bersama karena itu adalah kepentingan bersama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, apa yang dilakukan? mengajarkan perjanjian dengan Yahudi untuk menjaga keamanan Madinah. Yahudi tetapi Yahudi berkhianat. Akhirnya mereka pun diperangi. Bahkan dengan musyrikin terjadi perjanjian Hudaybiyah. muslimin rahimani wa Kalau tidak karena terpaksa, kalau tidak karena hajah yang masa tidak perlu mengangkat pedang Ikhwani fillah azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 105 hendaklah kalian jangan menjadi seperti mereka yang berpecah belah tadinya para sahabat satu ummah satu jamaah sehingga Rasulullah SAW menyatakan yang selamat adalah al-jamaah, yaitu aku dan para sahabatku. Tetapi setelah muncul khawarij, jadi dua. Para sahabat dengan khawarij. Setelah muncul syiah, jadi tiga. Para sahabat, khawarij, syiah. Sehingga ketika mereka para ulama di Mekkah, ada seorang yang datang duduk di majlisnya bertanya, aku mau tanya, maka beliau bertanya itu Ibn Abi Rabah rahimahullah, "Min aina ant? Dari mana kamu?" Orang itu menjawab, "Ana min kufa. Aku dari negeri kufa. Ah, min biladil fitnah. Dari negeri fitnah. Min man ant? Kalau gitu engkau golongan mana? Dari kufa berarti tempat fitnah. Kamu dari golongan mana? Waktu itu di Kufa sudah muncul Syiah, sudah muncul Khawarij, dan sudah muncul Qadariyah yang menolak takdir. Ketika ditanya mimman ant dari golongan mana kamu, maka dia menjawab aku bukan orang yang mencerca salaf. Maksudnya para sahabat. Aku beriman kepada takdir. Dan aku tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Apa maknanya? Maknanya aku tidak mencerca salaf, aku bukan syiah. Karena syiah ciri-cirinya mencerca sahabat. Dan aku beriman pada takdir. Maksudnya aku bukan qadariyah. Yang ketiga, aku tidak mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Artinya bukan khawarij. Baru kemudian diizinkan bertanya. Salma badalak. Silahkan tanyakan. Apa yang kau mau? Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sesungguhnya yang menyebabkan perpecahan adalah mereka-mereka yang membawa ajaran baru alias pemahaman baru. Adapun kalau kita tetap bersama Rasulullah dan para sahabatnya, niscaya akan bersatu dan tidak akan berpecah. Allah juga berfirman, dalam surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri menjadi bersyi'ah syiah maka engkau wahai Rasul tidak termasuk golongan mereka sedikit pun. Sesungguhnya urusan mereka kembali kepada Allah. Kemudian Allah akan beritakan pada mereka apa yang mereka kerjakan. Lihat Allah katakan dalam ayat ini dalam surat Al-An'am ayat 159 bahwa mereka yang memecah belah agama menjadi beraliran-aliran bersyiah-syiah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in ini akan membuat perpecahan bentuk perpecahan ada dua perpecahan secara pemahaman dan perpecahan secara fisik kalau perpecahan secara pemahaman seperti yang sudah kita bahas atau yang barusan kita bahas dengan munculnya pemahaman baru, pemahaman aneh lagi, pemahaman aneh lagi, pemahaman aneh lagi, maka akan terjadi berbagai macam perpecahan. Ada yang kedua, perpecahan dengan makna saling bertikai, saling menumpahkan darah. Dan ini yang disebutkan dalam hadis alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Atas kalian untuk bersama jamaah dan janganlah kalian berpecah belah. Fa'inna syaitana ma'al wahid. Karena semuanya syaitan bersama satu. Atau bersama orang yang sendirian. Wahuwa minal isnaini ab'ad. Dan syaitan dari orang yang berdua lebih sedikit. Atau lebih jauh. Waman arada buhbuhatal jannah fa'alaihi bil Siapa yang ingin tengah-tengahnya surga, yang paling indahnya, yang paling tingginya, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah. Kalau memisahkan diri dari jamaah, syaitan semakin dekat. Berpecah lagi, semakin kecil, syaitan semakin dekat. Syaitan ma'al wahid. Syaitan bersama orang yang sendirian. Wa huwa minal itsnaini ab'ad dan kalau dari orang yang berdua lebih jauh, bertiga lebih jauh, bersejuta lebih jauh lagi. Bagaimana kalau berdua 200 juta? Ikhwani fi din azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-jamaah rahmah wal furqatu adab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi tadi dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad dan Ibnu Abi Asim bahwa yang namanya al-jamaah kebersamaan persatuan itu rahmat. Wal furqah perpecahan, pertikaian itu adalah azab. Namanya azab pasti ada sebab, ada dosa. Begitu dia melakukan dosa, turun azab perpecahan itu adab. Berarti perpecahan itu adalah akibat. Apa sebabnya? Sebabnya itulah yang dibahas dalam sekian dalil-dalil. Yaitu ucapan Rasulullah SAW untuk alaikum bitta'ah wal jamaah. Hendaklah kalian tetap taat pada penguasa kalian. Tetap bersama kaum muslimin wa imamahum Man kharaja min at-ta'ati wa faraqa al-jama'ah mata mitatan jahiliyah. Hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahkan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, siapa yang keluar dari ketaatan kepada penguasanya dan memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, kemudian dia mati maka matinya mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mati jahiliyah kata An-Nawawi rahimahullah adalah mati dalam keadaan bermaksiat seperti kaum jahiliyah dulu. Kaum jahiliyah dulu tidak memiliki pemimpin. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang kacau. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang dalam keadaan siapa yang kuat dia yang menang. Masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang tidak punya pemimpin, tidak punya khalifah, nggak punya aturan. Masyarakat liar. Adapun kaum muslimin bukan masyarakat liar, masyarakat terpimpin. Masyarakat yang teratur, Masyarakat yang disiplin, masyarakat yang mau untuk diatur untuk kebaikan bersama. Ini barakallahu fikum disebutkan dalam hadis bahwa mukmin kal jamalil anif haitsu qayyidan qad. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak, di mana dia diikat, di situ dia terikat. Ya, ini diikat dengan ayat, diikat dengan hadis, diikat dengan aturan-aturan sunnah, diikat dengan kebenaran akan ikut, akan tunduk, teratur. Tetapi masyarakat jahiliyah, masyarakat liar, masyarakat yang kacau. Sehingga ketika orang itu tidak mau mentaati penguasanya, memisahkan diri dari jamaah, kemudian mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Mati seperti masyarakat di zaman jahiliyah. azakumullah, ini manhaj salaf, manhaj ahlus sunnah. Kalau mengaku pengikut salaf kemudian mengada-adakan kebidahan demonstrasi, ya berarti bukan salaf. Ngaku saja dengan lisan, tetapi tidak hakiki dalam kalbi. Hanya pengakuan kosong tanpa bukti. Kalau kalian mengaku pengikut salaf, as'alukum billah, man fi hadha. Kalau engkau benar-benar mengaku mengikut salaf, maka kami tanyakan dengan nama Allah, man salafukum fi hada? Siapa salaf kalian? Siapa pendahulu kalian? Kalian tiru siapa? Adakah muhajirin dan ansar atau yang mengikuti mereka mengadakan kebidaan demonstrasi? Tidak ada. Bahkan justru yang ada adalah yang tadi kita pisahkan pertama kali dikerjakan, pertama kali dilakukan oleh khawarij tartarun, ghawghaiyun. Bukan oleh para sahabat. Justru para sahabat yang melawan mereka. Kita lanjutkan kisahnya. Setelah Ibnu Abbas diutus untuk menasehati mereka. Dan mereka dinasehati, Alhamdulillah sebagian mereka menerima manhaj salaf. Tapi sebagian lain pergi ke daerah yang namanya Haruro. Sehingga kalau kalian mendengar al aliran Haruriyah, itu juga Khawarij. Hanya dinisbatkan kepada tempatnya, daerahnya Haruro menjadi Haruriyah. Aliran Haruriyah. Setelah dilihat oleh Ali bin Abi Thalib, nasihat sudah, peringatan sudah, Kata Ali bin Abi Thalib, kalau mereka masih membunuh, masih mengacau, masih menumpahkan darah, wallahi demi Allah aku akan perangi mereka. La uqatilannahum hatta la yabqa ashrah. Demi Allah, aku akan perangi mereka sampai tidak tersisa sepuluh orang pun. Sampai tidak tersisa sepuluh orang pun. Diperangi. Siapa pasukannya? Para sahabat muhajirin dan ansar maka ini manhaj muhajirin dan ansar. Apa manhaj muhajirin dan ansar? Menasehati khawarij akan agar kembali. Kalau tidak mau kembali, perangi mereka. Penguasa berhak untuk memerangi mereka sampai mereka berhenti dari kekacauan, dari pengacauan, dari tingkah mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Diperangi. Wallahi la uqatilannahum hatta la yamqa asrah. Maka berangkatlah Ali bin Abi Thalib dengan para sahabat Muhajirin dan Ansar dan alladzi tabauhum bi ihsan dan yang ikut mereka dengan ihsan berangkat diperangi subhanallah persis seperti sumpahnya Ali bin Abi Thalib persis seperti sumpah beliau hatta la yabqa ashra hingga tidak tersisa sepuluh orang pun benar-benar tidak tersisa kecuali sembilan orang saja tidak tersisa kecuali sembilan orang saja. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, cari. Cari orang yang digambarkan oleh Rasulullah SAW karena aku yakin bahwasanya yang digambarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah mereka. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya khruju min ihada hada akan keluar dari punggung orang seperti ini. Kaumun, satu kaum, yaqra'un al-Quran, la yujawizu hanajirahum. Membaca Al-Quran, tapi tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka dalam keadaan membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir, sampai pada ciri-cirinya. Mereka itu orang-orang anak-anak muda, dangkal ilmunya, Sampai pada kalimat di tengah mereka, pimpinan mereka adalah disudaya. Memiliki cacat di ketiaknya. Ada seperti tetek perempuan di kedua ketiaknya. Kata Ali bin Abi Thalib, cari. Aku yakin ada di Sudaya di tengah-tengah mereka. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dicari. Di korban-korban mereka ternyata didapati persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, pimpinan mereka dalam keadaan di ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan. Alhamdulillah, kata Ali bin Abi Talib. Kami perangi yang benar atau kami memerangi orang-orang yang tepat. Kita tidak salah memerangi orang karena Nabi pun bersabda Lau adraknahum laqatalnahum. Kata Nabi, kalau sempat kami menemui mereka, kami akan perangi mereka. Nabi SAW, kalau sempat menemui mereka, kami akan perangi mereka. Ikhwanin fidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. ya min didi diihada Keluar dari punggung orang ini. Punggung siapa? Punggung seorang munafik yang bernama Dil Khuwaisirah yang ketika Rasulullah SAW membagikan pampasan perang kepada kaum muslimin, khususnya yang baru masuk Islam. Sehingga tokoh-tokoh Quraisy baru masuk Islam dikasih 100 ekor unta, dikasih 50 ekor unta. Besar sekali pemberian pada mereka. Tiba-tiba bangkitlah orang ini dengan mata melotot, dengan otot leher keluar, muka memerah dan menyatakan, "Ya Muhammad, i'dil, Wahai Muhammad, bersikap adillah engkau. Sungguh pembagianmu bukan pembagian yang diturunkan min fauqi sab'i samawat. Pembagianmu bukan pembagian yang diturunkan dari tujuh lapis langit. Bukan dari Allah. Rasul disalahkan oleh orang ini. Hanya karena masalah dunia. Kok saya nggak dikasih? Kalau mereka dikasih. Maka Rasulullah berkata, Faman ya'adil illam adil. Siapa yang akan adil kalau aku sendiri dikatakan tidak adil? Kalau nabinya, rasulnya dikatakan tidak adil, siapa lagi yang adil? Subhanallah. Para sahabat cengkelnya bukan main sama orang ini. Dan berkata, Ya Rasulullah, da'ani akhtuluh. Ya Rasulullah, biar aku bunuh orang ini. Kata Nabi, jangan. Niscaya manusia akan berkata bahwa Rasulullah membunuh saudaranya sendiri. Karena dia secara zahir ini. Tetapi bukan dibiarkan begitu saja. Tetapi bukan dibiarkan hurran taliqa seperti kata Salman Audah yang mendukung Khawarij. Lihat Rasulullah memerdekakannya hurran taliqa. Pemerintah sekarang menangkapnya. Katanya begitu. Untuk membedakan penguasa Saudi menangkap, Rasulullah SAW membebaskan hurran taliqa. Kata siapa hurran taliqa? Bebas merdeka. Tidak. Nabi menyatakan dengan tahdir sekeras-keras tahdir bahwa nanti akan muncul dari punggung orang seperti ini. Ini sekeras-keras tahdir. Kata Nabi nanti akan muncul dari orang model seperti ini. Satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. yang al-Quran, membaca Al-Quran, tetapi tidak melewati kerongkongan mereka. Yaktuluna ahli Islam. Wa ahla al-awthan membunuh kaum muslimin, membiarkan orang-orang kafir. Ila akhirih. Ini cercaan, sekeras-keras cercaan. Apalagi lafad yang di dalamnya ada kalimat lau adraknahum laqatalnahum qatla Kalau saja aku sempat menemui kaum tersebut, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'ad. Ikhwani fiddin, na'azakumullah. Kau ma'a pantai dengan adab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fahal tara minhum min baqiyah. Apakah kalian melihat sisa mereka? Mereka menjadi bangkai-bangkai di rumah-rumah mereka. Fa'asbahu fi darihim jasimin. Mereka di rumah-rumah mereka menjadi bangkai-bangkai. Itu kaum Ma'ad. Nabi menyatakan aku aku bantai mereka seperti dibantainya kaum Ad. Ikhwani fiddin azakum maka Ali bersyukur alhamdulillah. Kita memerangi orang-orang yang tepat. Karena memang Nabi pun menyuruh untuk memeranginya. Dalam lafaz-lafaz lain disebutkan khairukum man qatalu. Sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Dan sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit adalah bangkai mereka. Kalau kalian yang terbunuh oleh mereka, kata Nabi, khairukum man qatalu, sebaik-baik kalian adalah yang dibunuh oleh mereka. Sedangkan mereka yang terbunuh, Nabi menyatakan syarrul qatla tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menjuluki mereka. Seperti dalam kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajuri. Mereka adalah Al-Arjasul Anjas. Mereka rijis. Mereka busuk. Mereka kotor. Ini kata Imam Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Juga seorang sahabat, eh, seorang ulama, bukan sahabat. Ketika sholat, ada Khawarij atau tokohnya malah sholat di sebelahnya. Dia bangkit berdiri, ambil sendalnya, pindah tempat. Dan berkata, A'udhu billah min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan yang dibuat-buat. Dia pergi. Lagi sholat. Khawarij ini. Udah, khusyuknya kamu palsu. Dari mana? Beliau tahu. Bukankah beliau tidak tahu hati orang? Kok tahu kalau ini khusunya nifah? Kalau khusyuknya beneran, kalau khusyuknya benar-benar dari hati, maka niscaya salat itu akan tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan mencegah kekejian dan kemunkaran. Tetapi salat tetap salat, membunuh kaum muslimin tetap membunuh kaum muslimin. Bahkan yang di di tempat saya, meledakkan masjid ketika sholat Jumat. Wallah, saya tidak menduga orang kafir pun akan melakukan yang seperti itu. Khawarij melakukannya. Di tengah masjid, walaupun memang masjidnya di Mapolres, tetapi gila dia. Wallahi majnun. Dia bukan hanya berbuat dosa pada satu orang. Dia berbuat dosa pada satu masjid kaum muslimin dan dia berbuat dosa karena menghancurkan sebuah ibadah yang besar yaitu ibadah sholat Jumat. Allah hingga masuk akal sama sekali. Aliran mana yang sampai seperti ini melakukan? Kalaupun ada paling syiah ya, yang sering meledak masjid kaum muslimin di Pakistan atau di Yaman tidak ada saya dengar yang selain mereka. Ikhwani fi din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kaum muslimin yang kita bahas sekarang adalah manhaj salaf. Manhaj mereka para sahabat yang diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh para tabi'in tabi'in, diikuti pula oleh para imam, imam ahlus sunnah, diikuti oleh imam syafi'i, oleh imam Ahmad, oleh imam Malik, oleh Abu Hanifah, dan sekian para imam. Tidak berbeda sikap mereka. Aslan yang namanya mengkafirkan kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muslimin bukan ajaran sunnah. Aslan berontak pada penguasa juga bukan ajaran sunnah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man kharaja min al-jama'ati qida shibrin faqad khala al islam Siapa yang keluar dari jamaah sejengkal saja, maka berarti dia telah melepaskan ikatan keislaman. Min unuqihi hatta yuraji'ahu. Wa man mata wa laysa alaihi imamu jama'ah, fa inna mautatuhu mautatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan seperti itu, tidak mengakui adanya penguasa, maka matinya mati jahiliyah. Ini juga sama dengan yang sebelumnya. Maka kalau kita bertanya pada para sahabat, jawabannya akan sama. Kita tanyakan pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menjawab, "Ya ayuhan nas, alaikum bittara'ati wal jama'ah. Fa hablullahi alladhi amara bih." Wahai manusia, Sesungguhnya kalian memiliki kewajiban untuk mendengar dan taat pada penguasa kalian. Dan untuk tetap sabar bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. فَإِنَّهَا حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ Karena itulah tali Allah yang Allah perintahkan untuk kalian pegang. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. <clears throat> dinukil dalam tafsir Tabari dan dalam Mu'jamul Kabir dan disahihkan pula eh, dan disebutkan pula dalam Asy-Syari'ah dan diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya wa sahahahu dan beliau sahihkan wa wafaqahu Dzahabi dan disepakati oleh Imam Dzahabi. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu lanjutnya wa inna wa inna ma yakrahuna fil jamaah khairun mimma yuhibbuna fil Sesungguhnya apa yang kalian tidak sukai bersama al-jamaah lebih baik daripada apa yang kalian sukai bersama perpecahan. Ikhwani azakumullah. Yang namanya kekurangan itu pasti ada dalam sebuah negara dan sebuah kepemimpinan. Karena yang namanya manusia mahalul khata wa nisyan. Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Kalau ini kurang tepat ganti, ini kurang pinter ganti, ini kurang bijak ganti, ini kurang sederhana ganti, ini kurang ini ganti. Bisa sehari tujuh kali ganti penguasa. Dan itu kekacauan barakallahu fikum. Maka nasihat Rasulullah SAW dan nasihat para sahabat sabar terhadap apa yang merupakan kekurangan-kekurangan penguasa. Siapapun penguasanya, selama dia muslim, sabarilah. Sabarilah. Karena sesungguhnya mata takrahuna fil jama'ah khairun mimma tuhibbuna fil furqah apa yang kalian tidak sukai tetapi bersama jamaah itu lebih afdal, lebih baik daripada apa yang kamu sukai tapi bersama perpecahan. Sudah. Ya. Kalau begitu kita pisahkan diri aja. Agar kita bisa menerapkan syariat Islam secara sempurna, kafah. Muncul negara Islam Lampung, muncul negara Islam Surabaya, muncul negara Islam pengen itu berpecahan. Ya. Wallahi kalian sabar dengan kekurangan-kekurangan yang ada itu lebih baik daripada perpecahan. Yang nantinya ujungnya antara negara yang ini negara yang itu akan berperang juga. Dan kalian akan dapati ternyata penguasa di negara Islam yang ini sama-sama manusia. Punya salah juga. Punya kekeliruan juga. Punya kekurangan-kekurangan juga. Ikhwani fi azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula sahabat yang lain. Mu'ad ibn Jabal. Beliau berkata, Yadullahi fauqal jama'ah. وَمَنْ شَذَّ لَمْ يُبَالِ اللَّهُ بِشُدُودِهِ Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu bahwasanya tangan Allah di atas al-jamaah. Siapa yang memisahkan diri, siapa yang nyeleneh, maka Allah akan tidak pedulikan dia. Allah tidak akan bantu mereka, nggak akan tolong mereka. Maka ulama setelahnya, jangan tanya mereka semua ikut dengan apa yang dikatakan oleh para sahabat. Para imam-imam ahlu sunnah prinsipnya prinsip salaf. Imam-imam ahlu sunnah mesti akan mengambil dari para sahabat. Ridwanullah alaihim majma'in. Maka dikatakan oleh Imam Al-Auza'i dan juga beliau menukil ucapan Hasan Ibn Atiyah. Semoga Allah merahmati keduanya. Khamsun karena alaiha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima perkara yang merupakan kebiasaan yang dipegang oleh para sahabat dan diikuti oleh para tabi'in dengan baik. Tabi'una bi'ihsan. Apa itu di antara lima? Disebutkan yang pertama luzumul jamaah. Tetap bersama jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Sabar bersama kaum muslimin dan penguasanya. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Tidak berbeda jawabannya. Dari sahabat ke tabi'it tabi'in dan para imam-imam. Karena panutan mereka, teladan mereka, yaitu Rasulullah SAW ketika diminta wasiat pun wasiatnya begitu. Ya Rasulullah, karena hadhi mau'izatu muqaddah. Ya Rasulullah, sepertinya nasihatmu ini nasihat terakhir, nasihat perpisahan. Berikan pada kami pesan-pesan. Apa kata Nabi? sallallahu الله عليه وعلى alihi وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد ta'ammara Aku wasiatkan pada kalian, aku pesankan pada kalian agar kalian bertakwa pada Allah dan hendaklah kalian dengar dan taat pada penguasa kalian walaupun yang memimpin kalian bekas budak dari Habasyah Ikhwani fi Wasiat pertama Allah. Wasiat kedua langsung as-sam' wa ta'ah. Dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'amara alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memimpin kalian adalah bekas turunan budak. Budak itu adalah turunan rendahan dalam tanda petik. Sebab saya katakan dalam tanda petik, kalau dia soalnya jadi mulia, ya. tapi turunannya turun yang paling bawah turunan budak. Tetapi kalau sudah menjadi penguasa harus ditaati. Bahkan disebutkan pula dalam lafat-lafat lain abdun habasyiyun mujadda' budak dari Habasyah dari Ethiopia yang hitam mujadda tertutup hidungnya cacat dalam riwayat ka'anna ra'sahu zabibah kepalanya seperti kismis Tahu kismis, anggur kering gitu. Bisa dibayangkan kayak apa dia. Hitam, jelek, potong hidungnya, cacat. Tapi penguasa. Kata Nabi, Tasma' wa tuti'a. Hendaklah kalian dengar. Hendaklah kalian taat padanya. Ikhwani fidina azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman juga pernah bertanya, "Ya Rasulullah, dulu kami dalam kejelekan. Setelah itu datang kebaikan ini, kebaikan Islam. Apakah setelah kebaikan ini akan ada kejelekan?" Ada kata Nabi. Apakah setelah kejelekan itu ada kebaikan lagi? Ada wafihi dakhan. Apakah setelah itu ada kejelekan lagi? Ada. Du'at ala abwabi jahannam. Da'i-da'i tapi mengajak pada neraka jahannam. Man ajabahum qadafuhu fiha. Siapa yang menyambut ajakannya dijerumuskan dalam neraka. Banyak ajakan-ajakan pada aliran sesat yang membawa pada neraka. Ditanya, ya Rasulullah. In kuntu adraktu dhalik. Kalau aku mengalami masa itu. Apa yang aku harus lakukan? Berarti Hudzaifah bin Yaman mewakili kita bertanya pada Rasulullah SAW, bagaimana kalau keadaannya sangat kacau, Nabi menjawab, "Talzam jama'atul muslimin wa imamahum." Kalau terjadi kekacauan ini dan itu, pegang bersama kalian jamaah kaum muslimin dan penguasanya. Tetaplah kalian sabar dengan kaum muslimin dan penguasanya. Ya Rasulullah, kalau nggak ada jamaah wala imam, bagaimana kalau nggak ada jamaah, nggak ada juga imam? i'tazil tilkal firq Tinggalkan semua firqah. Berarti yang disebut jamaah yang bersama penguasa. Sedangkan yang tidak bersama penguasa tidak disebut jamaah, disebut furqah atau firqah. I'tazil tilkal firq, tinggalkan semua kelompok-kelompok. Walaupun engkau mati dalam keadaan menggigit akar pohon, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis-hadis ini, ayat-ayat ini sangat jelas penguasa, penguasa, penguasa, muslim, muslim, muslim. Tetapi seperti biasanya, ada kelompok-kelompok sempalan kecil yang menafsirkannya kepada makna yang lain. Menafsirkannya bukan kepada penguasa yang sungguhan, tetapi menafsirkannya pada penguasa-penguasaan. Menafsirkannya pada imam-imaman. Menafsirkannya pada khalifah-khalifahan. Artinya bukan khalifah beneran. Seperti kelompok sempalan yang merasa punya khalifah di Cilengsi. Atau yang punya khalifah sudah mati kita sudah berbaikat pada Imam Fulan Ibni Fulan. Maka kita ini khilafah. Sebentar, sebentar, sebentar. Jangan terburu-buru. Khilafah itu kan ada daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaannya di mana? Ya, pokoknya ya khalifah. Ya, daerah kekuasaan oh, seluruh dunia. Kita di, di Mekah saja, kita mengajak mereka untuk baikat pada imam saya. Sebentar, yang namanya imam khalifah, penguasa, punya daerah teritorial kekuasaannya. Mana batas-batasnya? Dari mana sampai kemana? Tidak bisa jawab. Karena memang tidak berkuasa. Apalagi sampai kemudian ditangkap. Mana khalifah kamu? Ditangkap kemarin. Ikhwanibidina kasihan banget. Itu berarti bukan penguasa, tetapi dikuasai. Bahkan ditangkap di penjara. Berarti bukan penguasa. Barakallahu fikum. Jangan kamu berpura-pura bodoh. Yang bukan penguasa dikatakan kamu penguasa. saya batin Kok bisa? Penguasa itu memiliki daerah kekuasaan, punya kekuatan, punya tentara, punya yang bisa menjaga daerah perbatasan-perbatasannya. Itu namanya penguasa. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW al Kalau sudah jelas yang namanya khalifah imam ini benar-benar penguasa, baru pertanyaan kedua. Oh ini penguasa, betul-betul penguasa. Pertanyaan keduanya adalah muslim atau bukan muslim. Oh muslim, maka berlakukanlah semua hadis yang tadi kita baca. Berlakukanlah ayat Allah Subhanahu wa taala يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul. Dan juga orang yang memegang urusan kalian. Yang memegang urusan kalian dua golongan. Yang memegang urusan agama dan yang memegang urusan negara, urusan dunia. Yang memegang urusan agama adalah para ulama yang memegang urusan dunia adalah para penguasa. Maka taatilah keduanya dalam rangka taat pada Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ikhwani fi azakum Allah kum muslimin rahimani wa Allah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Yakunu umara' talinu lahumul julud wala tatma'innu ilaihimul qulub. Akan muncul nanti penguasa-penguasa yang kulit-kulit kita lembut, tidak tersayat, tidak tercambuk, tidak terpukul, Masya Allah. Tetapi wala tatma'innu ilaihimul qulub. Tapi hati tidak tenteram. Thumma yakunu umara Kemudian muncul pula penguasa-penguasa. Tasma'izzu minhumul qulub. Yang hati ini bergidik ketakutan. Wa taqta'iru minhumul julud. Yang bulu kuduk ini berdiri. Ikhwan Ibn Azakumullah. Ada sahabat yang tanya. Ya Rasulullah. Afala nuqatiluhum? Tidakkah kita perangi penguasa yang zalim seperti itu? Nabi menjawab, La. Ma aqamu salah Jangan selama mereka masih menegakkan salat. La ma'aqamus salah selama mereka masih menegakkan salat. Ikhwan Ibn Azzaqumullah diriwayatkan oleh Imam Ibn Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah. Dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad mirip seperti itu. Bahwa Rasulullah SAW menggambarkan penguasa itu kadang begini, kadang begitu. Hendaklah kalian sabar, istiqamah di atas sunnah. Apa itu sunnahnya? Sunnahnya untuk kita tidak menentang atau tidak melepaskan diri dari ketaatan. Jangan melawan mereka. Jangan memerangi mereka. Jangan memberontak pada mereka. Aslan tidak ada jihad atau perang melawan penguasa muslim. Tidak ada. Tidak dalam sunnah. Dalam madhab apapun. Azzaikum Allah silahkan kalian buka madhab syafi'i atau hambali atau hanafi atau maliki. Tidak ada. Bahkan diwakili oleh Imam Nawawi. Tokoh besarnya madhab syafi'i. Kata beliau, hukum asalnya yang namanya memerangi penguasa itu tidak ada. <coughs> Tidak ada sunnah. Yang ada adalah menasehati mereka, menegur mereka. Kalimatu haqqin inda sultanin jair, ini termasuk jihad yang paling tinggi. abdulul jihad. Mana abdulul jihad? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak di hadapan penguasa yang jahat. Di mana? Di hadapan penguasa yang jahat. Di mana? Bukan di jalan raya. Hah? bukan di masjid-masjid, bukan di lapangan bola, tablik akbar menasehati penguasa, bukan. Datang penguasa, itaqillah. Engkau kalau tidak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, saya begini begini begini. Resikonya apa? Mati. Itu Abdul jihad. Kalau kamu di belakang sana jauh Kemudian menyatakan penguasa begini, penguasa begitu, penguasa begini, penguasa begitu. Itu bukan Abdulul jihad. Itu pengecut namanya. Penakut. Nggak berani untuk menyampaikan. Saya nggak mungkin terima. Kamu jangan suuban dulu. Berangkat. Assalamualaikum. Pada penjaganya saya mau ketemu. Penguasa saya. Pimpinan saya. Kami akan mendatangi. Kami akan berbicara. Tidak lebih. Periksa, tidak ada senjata. Nggak ada apapun yang bisa dipakai untuk menyerang. Saya akan berbicara. Sampai berbicara, ittaqillah. Bertakwalah pada Allah. Peganglah sunnah. Kerjakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan dari Adi bin Hatim. Qala qulna ya Rasulullah, la nas'aluka an ta'ati Kata Adi Ibn Hatim, Ya Rasulullah, kami semua para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kami nggak nanya kalau penguasa yang bertakwa. Walakin man fa'ala wa fa'al wa dzakara syarr. Tetapi bagaimana dengan penguasa yang melakukan begini, begini, begini disebutkan kejelekan-kejelekan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi pun menasehatinya, "Ittaqullah wasma'u wa ati'u. Bertakwalah pada Allah. Tetaplah kalian mendengar dan taat. Tetaplah kalian mendengar dan taat. Tetaplah kalian mendengar dan taat. Bahkan dalam riwayat dikatakan wa in daraba dhahrak atau duriba dhahruk wa in akhadha malak atau ukhidha maluk walaupun merampas hartamu, walaupun memukul punggungmu, pernah ada satu kejadian di khutbah Jumat membaca hadis ini. Selesai sholat Jumat ada yang marah-marah. Gila, dipukul suruh diem. Suruh taat. Dirampas hartanya suruh taat. Tetap taat, walaupun dipukul punggungnya. Apa ini? Ajaran apa ini? Marah-marah. Maka saya katakan, mungkin beliau belum paham maka karena saya khawatir terulang dua kali di sini, mudah-mudahan enggak. Saya terangkan dulu. Maknanya bukan seperti yang kamu pahami tadi atau yang seperti dia pahami. Tetapi maknanya kamu jangan melepaskan diri dari ketaatan pada penguasa. Kamu tetap mengakui dia penguasa. Adapun rincian mana yang ditaati, mana yang tidak, tidak mengapa. Kalau itu haram jangan ditaati. Paham ya? Artinya begini, walaupun kamu dirampas hartamu, walaupun kamu dipukul punggungmu pada perkara-perkara yang baik tetap taati. Pada perkara-perkara yang baik tetap ikuti, itu mananya? Jangan karena kamu jengkel kemudian jalan di sebelah kiri. Eh, kiri apa kanan? Lampu merah tak tabrak. Ngapain taat penguasa? Kamu sendiri yang rugi. Kalau terjadi kecelakaan. Iya kan? Artinya pada perkara-perkara yang baik jangan dikaitkan dengan itu. Ada sepuluh perintah atau seratus perintah. Tiga yang haram. Yang tiga ini kita nggak taati. Dirampas hartanya, tetap nggak bisa. Dipukul punggungnya, tetap saya tidak mau taat. Kalau gitu, kita langsung saja penguasa. Jangan. Begitu. Itu maknanya tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Artinya walaupun engkau dizalimi oleh penguasa, walaupun penguasanya curang, walaupun penguasanya begini dan begitu, kamu jangan melepaskan diri dari ketaatan alias memberontak. Maknanya tetap taat itu tidak memberontak. Maknanya tetap taat itu kalian tetap memegang aturan-aturan yang lainnya, yang halalan tayyiba, yang mubahat, yang boleh kalau yang haram, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Kalau perkara yang haram, nggak boleh kita taat pada siapapun, bahkan pada orang tua pun nggak boleh. Tetapi tetap, huma fi dunya ma'rufah. Lihat, ya, ada kemiripan. Ketika orang tua mengajak pada kekafiran misalnya atau kesirikan, apa kata Allah? وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا kalau keduanya mengajak kamu untuk kesirikan yang mereka tidak punya ilmu, jangan taati keduanya, tapi pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Baik. Ini juga sama. Kalau penguasa kalian menyuruh pada yang haram, jangan taati mereka, tapi hendaklah kalian tetap di bawah kekuasaan mereka. Jangan melawan, jangan memberontak, jangan memisahkan diri. Jangan membuat negara dalam negara. Ini manhaj ahlus sunnah. Ini manhaj salaf. Barakallahu fikum. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم juga Nabi pernah bersabda, "Man faraqal jama'ah wastadalla al-imarah laqiya Allah wala wajha lahu 'indah." Wa fi riwayah wala hujjata lahu. Siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin dan penguasanya, kemudian melecehkan penguasa, Niscaya dia bertemu Allah dalam keadaan tidak memiliki daging di wajahnya. Dalam riwayat, dalam keadaan tidak memiliki hujjah. Kira Imam Ahmad dan Hakim. Wasahahahu wa wafaqahu dhahabi. Ikhwani fi din, a'azakumulakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ancaman. Agar kita jangan melepaskan diri dari penguasa. Jangan memisahkan diri. Hancurnya khilafah dulu karena terjadinya dua duailiyah negara-negara kecil. Tadinya khilafah itu besar, yang ini memisahkan diri khilafah sendiri, ini memisahkan diri khilafah sendiri, memisahkan diri khilafah sendiri. Menjadi semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Syam yang begitu besarnya jadi kecil-kecil. <laughs> Entah Yordan seberapa besarnya. Ini seberapa. kecil sekali. Bahkan ada negara yang lebih kecil dari Jakarta. Iya kan? Kuwait. Lebih kecil dari Jakarta. Ini memang Rasulullah SAW al ya adalah perkara yang membuat kelemahan. Sehingga jangan apa yang kamu tidak sukai bersama jamaah lebih baik daripada apa yang kamu sukai bersama perpecahan. Berkata Suwaid Ibn Ghafalah, menceritakan tentang ucapan Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala li Umar, berkata kepadaku Umar, "La'allaka an tukhallaf ba'di." bisa jadi engkau akan hidup sepeninggalku. Fa'atti'il imam, maka taatilah penguasamu. Maksudnya Umar, mungkin kau akan hidup setelah aku mati. Tukhallaf ba'di, maknanya engkau akan hidup sepeninggalku. Bisa jadi engkau akan hidup sepeninggalku. Maka taatilah penguasa. Wa in kana abdan habasyian. Walaupun penguasamu adalah turunan budak dari Habasyah. Wa in zalamaka fasbir. Ucapan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wa in zalamaka kalau penguasa itu mendolimimu, sabar. Wa in darabaka fasbir. Kalau memukulmu, sabar. Wa in da'aka ila amrin man qasatin fi dinik. Tetapi kalau menyuruh pada sesuatu yang mengurangi agamamu, Katakan sam'an wa ta'atan fi dami duna dini. Katakan aku akan dengar dan taat pada daging dan darahku, bukan pada agamaku. Aku akan dan taat. Sam'an wa ta'atan fi dami pada darahku, bukan pada agamaku. Wala tufariqil jamaah, maka engkau tetap jangan meninggalkan jamaah. Ini makna hadis yang tadi. Ini adalah tafsir salaf dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Tasma' wa tuti' wa in daraba dhahrak wa in akhadha malak. Tetaplah engkau taati walaupun dipukul punggungmu, walaupun dirampas hartamu. Apa maknanya? Jangan salah paham. Maknanya bukan seperti yang digambarkan oleh orang bodoh tadi bahwa kita seperti naudzubillah seperti orang yang dungu diapakan saja diam aja bukan itu maknanya maknanya kalau masalah daging dan darah masalah harta kita akan sabar kita akan sabar tetapi kalau masalah agama tidak jangan salat saya mau salat saya gak kasih air, saya akan tayamum. Mau apa? Kamu kan pokoknya saya akan beramal. Beribadah. Ini barakallahu fikum yang namanya kita tetap bersama penguasa tetapi dalam keadaan mentaati pada yang baiknya, tidak mentaati pada maksiat-maksiatnya. Wala tufariqil jamaah, tetapi jangan memisahkan diri dari jamaah. Imam Ahmad rahimahullah dalam keadaan beliau menghadapi fitnah yang besar yaitu munculnya aliran yang menganggap bahwa Al-Qur'an itu makhluk dan Allah tidak berbicara tetapi Allah menciptakan pembicaraan maka Quran ini adalah ciptaan makhluk ternyata didukung oleh penguasa ternyata Madhab tersebut didukung oleh penguasa dan dipaksakan pada rakyatnya. Siapa yang tidak menurutinya akan dicambuk. Imam Ahmad ditanya bagaimana pendapat tentang Al-Quran. Beliau menjawab dengan tegas, Al-Quran kalamullah. Ghairu makhluk. Al-Quran ucapan Allah dan bukan makhluk. Ya tentunya. Kalian sendiri apa akibatnya? Kalian tahu sendiri bagaimana penguasa itu menyiksanya, menangkapnya. Bahkan bukan hanya dicambuk, dimasukkan ke permadani, digulung dalam hamparan, kemudian diinjak oleh tentaranya. Sampai kata Imam Ahmad, aku tidak sadarkan diri. Aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Ikhwan ibn azakumullah. Hanya karena mempertahankan menetapkan akidah bahwa Al-Quran ucapan Allah bukan makhluk. Dalam mushaf kita, ucapan Allah yang ditulis di dalamnya. Dalam cetakan, ucapan Allah yang dicetak. Dalam bacaan, ucapan Allah yang dibaca. Begitu. Bagaimana para ulama yang lain? Hah? Sama. Bahkan bertambah semangat menerangkan kepada kaum muslimin bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Khawatir kaum muslimin terbawa fitnah ini dan terbawa sesat bersama penguasa. Bukan memberontak. Tidak memberontak. Dia berkata pada anaknya, Wahai anakku, aku akan sholat Jumat paling depan. Dan hendaklah engkau sholat di belakang. Setelah sholat selesai, kau tanyakan padaku tentang Al-Quran. Selesai sholat Jumat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Anaknya berdiri di belakang. Ya abati, wahai ayahku, mada taqulu fil Qur'an? Apa pendapatmu tentang Al-Quran? Maka ayahnya menjawab, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat kalam. Allah berfirman, Allah berbicara dan Al-Quran ini ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah ya tentunya akibatnya sudah jelas. Ditangkap. Tapi bukan berarti pengen ditangkap, bukan. Oh ini sengaja pengen bukan. Agar kaum muslimin satu masjid tadi tahu madhabnya ulama tidak seperti madhabnya penguasa yang bodoh ini. Madhab ahlus sunnah bahwa Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Ikhwani fi din, a'azzakum Allah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kajian terpanjang. <clears throat> Babas. Imam Ahmad di penjara didatangi oleh kaum muslimin tokoh-tokoh fukoha dari Baghdad. Bukan orang sembarangan, fukoha dari Baghdad. Bertanya, ya imam, sampai kapan kita akan sabar dengan penguasa yang begini nih? Sabar, kata Muhammad. Apakah kita tidak melawan? Sabar. Jangan, jangan. Jangan melawan, jangan melawan. Ini yang saya maksud. Ya. Walaupun tidak mentaati dalam satu masalah yang bertentangan dengan agama, tetapi ketika diminta untuk melawan, tidak. Jangan. Apakah kita tidak melawan saja? Jangan, kata Imam. Itu fitnah. Fitnah. Ya imam, bukankah kita sudah dalam fitnah? Bukankah kita sudah dalam fitnah? Dijawab oleh Imam Ahmad rahimahullah, iya. Tetapi fitnah fitnatun khosah. Ini fitnah khusus. Karena cuma aku saja yang disiksa, cuma si fulan saja yang ditangkap atau si fulan. Fitnatun khosah. Tetapi kalau kalian melawannya, ammatil fitnah, fitnah akan merata ke seluruh negeri. Dan itu mengerikan. Lihat, sayangnya pada darah kaum muslimin. Maka beliau mengulang-ulangi kalimatnya, la La aqulu dzalik. Aku tidak sependapat dengan itu. Dimaul muslimin, dimaul muslimin. La ara dzalik. Aku tidak sependapat dengan itu. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Jangan, jangan. La, la, la arada'lik, dzalik. Dimaul muslimin sampai diulang-ulang. Jangan, jangan, jangan. Darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Fitnah akan merata fitnah ini barakallahu fikum ulama yang benar-benar ulama. Bukan memikirkan dirinya. Dirinya sudah berdarah-darah. Tetapi dipikirkan, kalau melawan, pertumpahan darah akan sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan tokoh yang ditangkap, kemudian anak buahnya suruh melawan, Lawan, masa takut sama polisi? Anak buahnya melawan, mati 13 Besoknya melawan lagi mati 20, besoknya melawan lagi mati 19. Dia tetap di penjara. Bodoh cara berpikirnya. Dan egois. Memikirkan dirinya sendiri. Bagaimana saya bisa selamat? Bagaimana saya bisa keluar? Adapun Imam Ahmad bukan itu yang dipikirkan. Bagaimana kaum muslimin agar jangan sampai terjadi fitnah berdarah yang menjadikan kekacauan di seluruh penjuru negeri. Ini memang fitnah, tapi ini fitnah yang khusus hanya aku saja atau beberapa orang saja. Tapi kalau kalian melawan akan merata fitnah. Ikhwani fi din, azabulakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Qutn Abil Haytham Haddathana Abu Ghalib menyampaikan kepadaku Abu Ghalib qala kuntu 'inda Abi Umamah waktu itu aku bersama Abu Umamah Al-Bahili Abu Umamah sahabat yang mulia diantar ke masjid oleh Abu Ghalib disampai di masjid di tangga masjid ada kepala-kepala khawarij sudah putus dipajang kepalanya. Takwifan. Untuk menakut-takuti kaum muslimin agar jangan kalian melakukan pemberontakan seperti mereka ini. Abu Umamah salat dua rakaat, kemudian melihat kepala-kepala tadi. Meneteskan air mata, menangis. Abu Ghali bertanya, ya Abu Umamah, mengapa engkau menangis? Kau lihat kepala-kepala ini? Syarrul qatla tahta adimis sama. Ini sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kila bunnar kila bunnar Anjing-anjing neraka. Anjing-anjing neraka. Abu Ghulib heran. Kalau memang dia kila bunnar Kalau memang mereka ini adalah syarrul qatla tahta adimis sama. Sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Kenapa harus nangis? Harusnya gembira. Puas. Rasain loh. Kan begitu. Kenapa engkau menangis? Kata Abu Umamah, aku menangis. Karena bukankah mereka ini tadinya muslimin, bersama kaum muslimin, kaifa fa'ala bihimu syaitan? Bagaimana syaitan memperlakukan mereka sampai menjadi seperti ini? Inilah ikhwan ibn azakullah kita harus melihat dari dua sisi. Kita harus melihat dari dua sudut pandang. Kalau lihat dari kesesatan mereka, penyimpangan mereka, kita benci mereka. Tapi kalau lihat mereka tadinya muslimin, mukminin tiba-tiba terbawa sesat, kasihan. Ya, kasihan mereka. Bagaimana sampai sesat seperti itu? Ada rasa rahmat dalam hatinya. Beliau menangis. Kalau memang mereka di syarul qatla tahta adimis sama. Atau mereka ini adalah kilabun nar, anjing-anjing neraka Mengapa engkau menangis? Dia jawab, aku menangis. Karena mereka ini tadinya muslimin atau muslim yang lurus. Kaifa fa'ala bihimu syaitan. Bagaimana syaitan menyeret mereka sampai menjadi syarul qatla tahta adimis sama. Akurat al-Quran. Apakah engkau bisa baca Quran? Maksudnya hafalan. Apakah engkau hafal Al-Quran? Aku hafal Al-Quran. Baca. Ayat Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zai dibacakan ayat itu. Setelah selesai ayat ini dia bertanya menhum siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini. Humul khawarij yang dimaksud adalah mereka ini khawarij Yang tadi dijuluki syarul qatla tahta adimis sama. Yang dijuluki anjing-anjing neraka. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Apa bunyi ayatnya? هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab ini. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas maknanya, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ Adapun mereka-mereka yang di hatinya ada kesesatan, yang dicari oleh mereka adalah ayat yang samar-samar maknanya. Untuk cari fitnah dan cari takwilnya. agar bisa diseret ke sana kemari oleh mereka. Siapa yang dimaksud? Manhum, manhaula, alahumul khawarij. Kata Abu Umama, yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka, khawarij. Aina abuk? Di mana bapakmu? Wahai Abu Ghalib, kata Abu Ghalib, qatalahu al-azariqah. Bapakku dibunuh oleh azariqah. Azariqah juga pecahan khawarij. Maka kata Abu Mama, Qatalallahu al-azariqah. Semoga Allah memerangi mereka para kaum khawarij azariqah. Alaika bisawadil a'zam. Atasmu. Untuk tetap bersama sawadil a'zam. Sawadil Arab, a'zam adalah kaum muslimin mayoritas dengan penguasanya. Kata Abu Ghalib, Qad ta'lam ma fihim. Engkau tahu sendiri Bagaimana keadaan pemerintah kita?